Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din Wassalatu wassalamu ala al-mab'usi rahmatan lil alamin Wa ala alihi wa sahabatihi Wa man tabi Wa man tabi'a hudahu bi ihsanin ila middin wa ba'du Qala قال الله عز وجل يا أيها amanu آمنوا haqqa الله wa la tamutunna illa wa antum muslimun. rekan dakta di mana saja Anda berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap melimpahkan kepada kita hidayah dan taufik. Pada malam hari ini eh, saya akan menyampaikan kepada rekan dakta semuanya rangkaian hadis yang ketiga setelah kemarin kita bahas hadis yang kedua Insya Allah Ta'ala pada malam hari ini kita akan coba memahami hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketiga diurutkan oleh beliau Syekh Abdurrahman As-Sa'di dengan judul kata beliau At-Targhibu fin Nasihati Lid-Din. Anjuran atau dorongan agar kita menasihati dalam perkara din. Masalah ini adalah masalah yang besar, masalah nasihat dan sedemikian pentingnya salah seorang Sayyidut Tabi'in bernama Al-Hasanul Basri mengatakan kata beliau ma zala lillahi nusaha yansahuna lillahi fi ibadihi wa yansahuna li ibadillahi fi haqqillahi wa yaf'aluna lillahi ta'ala fil ardi bin nasihati ulaika khulafa'ullahi fil ardi Artinya adalah kata beliau Allah senantiasa memiliki para penasehat di mana mereka itu menasehati untuk Allah di tengah-tengah hambanya mereka menasehati terhadap hamba Allah berkenaan dengan hak-hak Allah dan mereka melakukan karena Allah di muka bumi ini dengan nasihat mereka adalah para khalifah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Demikian besar nasihat ini sehingga kita dengar nanti bahwa Rasul mendefinisikan al-Islam adalah identik dengan nasihat ini. Hadisnya adalah berasal daripada salah seorang sahabi radhiyallahu anhu bernama Tamim Ad-Dari. Kata beliau Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan an Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu قال qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dinu an-nasihah ad-dinu an-nasihah ad-dinu an-nasihah demikian diulang oleh Rasul tiga kali lalu para sahabat bertanya liman ya Rasulullah para sahabat bertanya ya Rasul nasihat untuk siapa Qala kata Rasul menjawab, "Lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim." Rekan-rekan, dimanapun Anda berada, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kata beliau, ad-din adalah nasihat, ad-din adalah nasihat, ad-din adalah nasihat. Para sahabat bertanya, untuk siapa ya Rasul? Lalu Rasul menjawab, nasihat untuk Allah. Nasihat untuk kitabullah. Nasihat untuk Rasulullah. Nasihat untuk para pemimpin kaum muslimin. Dan nasihat untuk umumnya kaum muslimin. Rekan-rekan dimanapun Anda berada, hadis ini tidak perlu diragukan kesohihannya karena Hadis ini diriwayatkan oleh alimah Muslim. Bahkan selain beliau, juga hadis ini diriwayatkan oleh yang lain. Antara lain adalah Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam at turmuzi Al-Imam Ibn Majah, juga Al-Imam Ahmad, Al-Imam Ibn Hibban, Al-Imam al bayhaqi dan banyak lagi. Yang jelas, hadis ini adalah hadis yang masyhur, yang sahih, berasal dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, rekan-rekan sekalian, tentang masalah nasihat ini kita harus fahami dengan benar dan seksama bahwa apa yang dimaksud dengan nasihat itu. Nasihat itu secara bahasa kata para ulama adalah maknanya al-khulus atau bisa juga disebut al-ikhlas. Seperti misalnya dalam kamus para orang atau orang Arab mengatakan apabila mengatakan uh, nasahtu al-asala maknanya adalah khalastuhu minasyam'ah kata mereka apabila mengatakan aku menasehati madu maksudnya adalah bukan menasehati lalu berbicara dengan madu tapi maksudnya adalah membersihkan madu dari lilin yang ada di dalam madu tersebut. Tetapi secara istilah adalah misalnya seperti yang dikatakan dikemukakan oleh e, Abu Amr Ibn Salah mengatakan kata beliau bahwa nasihat itu adalah al-qiyamu lil mansuhi lahu biwujuhin minal khairi iradatan wa fi'lan. Artinya adalah bahwa nasihat itu kata beliau adalah sesuatu yang dilakukan oleh seorang yang memberi nasihat terhadap orang yang dinasehati dengan perkara-perkara yang baik. Baik dalam masalah irodah yakni kehendak, maupun dalam masalah fi'il, yakni pekerjaan. Artinya adalah bahwa definisi ini memberikan pengertian pada kita bahwa nasihat itu artinya satu upaya satu aktivitas yang dilakukan oleh orang yang melakukan nasihat atau kita sebut penasehat kepada orang yang dinasehati yang di sini adalah tentu objek dengan perkara-perkara yang baik menurut syariat, menurut ajaran Allah dan menurut ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apanya yang dinasehati itu? Yang dinasehati di sini adalah dua. Perkara yang pertama adalah perkara yang disebut dengan maknawi ataupun batin yaitu berkenaan masalah pikir, masalah inspirasi, masalah kemauan, masalah kehendak, masalah keyakinan. Dan yang kedua adalah masalah fi'il, yaitu masalah kiprah, masalah amalan, masalah pekerjaan, masalah perkara-perkara yang dilakukan oleh orang yang dinasehati. Nah, eh, jamaah sekalian, Nasihat ini adalah sedemikian penting bahkan para ulama mengkategorikannya adalah sebagai seperempat daripada al-Islam. Nah, kenapa nasihat ini adalah harus dan diperlukan oleh manusia? Setidaknya ada lima perkara ya. Kenapa nasihat itu adalah sangat diperlukan oleh manusia, terutama mereka yang muslim. Yang pertama adalah karena memang manusia ini Allah ciptakan fitrahnya dalam keadaan kurang. Bahkan manusia itu adalah tempatnya khilaf, tempatnya lupa, tempatnya salah. Seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun." Kata beliau alaihi salatu wasallam bahwa manusia itu adalah selalu banyak berbuat salah. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah mereka orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian maka manusia adalah lupa dan salah. Manusia adalah e, ajul. Artinya adalah terburu-buru, tergesa-gesa. Manusia adalah khalu. Artinya adalah gelisah, tidak tenang, selalu tergopoh-gopoh dan lain-lain. Fitrah manusia selalu dalam keadaan lalai, selalu keadaan kurang, salah, keliru dan seterusnya. Di saat seperti ini tentu manusia adalah memerlukan sekali bahkan sangat mementingkan terhadap perkara yang disebut dengan an-nasihah. Di sisi yang lain bahwa nasihat itu adalah perintah Allah dan Rasulnya. Sampai para sahabat mereka berbaiat pada Rasul karena perkara nasihat. Artinya adalah bahwa nasihat itu adalah sesuatu yang sangat harus kita anggap sebagai suatu perkara yang penting karena dia adalah perintah Allah dan juga perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita memberikan nasihat berarti kita menjalankan syariat Allah berkenaan dengan masalah an-nasihah. Contohnya adalah hadis yang sekarang sedang kita pelajari. Dalam sisi yang lain manusia perlu nasihat karena manusia itu berhubungan dengan yang lain. Dan di dalam Islam manusia diatur dengan adanya hak dan kewajiban terhadap sesamanya. Jangankan terhadap saudara, terhadap sesama muslim, Islam mengatur tentang adanya hak dan kewajiban. Seperti misalnya bahwa nasihat ini pun adalah menjadi hak daripada saudara kita muslim. Misalnya kata Rasul, hakul muslimi adalah muslimi situn. Bahwa hak muslim terhadap yang lain itu adalah ada enam. Lalu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan salah satu di antaranya adalah wa idzastansahaka fansahu Apabila dia saudaramu meminta kepadamu nasihat, maka nasihatilah dia. Itu adalah yang ketiga. Yang keempat adalah manusia sangat memerlukan terhadap nasihat. Karena sesungguhnya dengan kita memberikan dan menyebarkan nasihat sesungguhnya kita menampakkan tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Sebagaimana kita ketahui bahwa nasihat yang kita berikan kepada orang itu adalah berasal daripada pedoman Allah dan pedoman Rasulullah atau bisa disebut juga ad-din atau juga disebut dengan as-siratul mustaqim. Nah, Allah Subhanahu wa taala menghendaki agar kita berada selalu di atas istiqomah meniti jalan yang lurus. Nah ketika kita memberikan nasihat kepada orang Berarti kita sedang menampakkan pada mereka jalan yang lurus, jalan yang benar Yang itu adalah wujud kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala Agar kita kembali pada jalan yang benar Agar kita mengabdi kepadanya Agar kita mendapatkan kasih sayang Allah Agar kita pada akhirnya mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala Berikutnya adalah yang kelima Bahwa kenapa manusia membutuhkan nasihat Karena sesungguhnya agar manusia itu selamat Bahkan agar manusia naik ke derajat yang lebih tinggi, perlu adanya nasihat. Orang yang menolak nasihat sesungguhnya orang yang bohong, orang yang uh, sombong. Oleh karena itu setiap orang yang ingin maju, yang ingin selamat, dia memerlukan masukan dari orang lain. Dia ingin diluruskan oleh orang lain, bahkan dia ingin dan perlu terhadap orang lain. Oleh karena itu adanya nasihat sesungguhnya adalah membimbing manusia agar manusia selamat, tidak terjelembab dalam jalan yang sesat dan dia sebaliknya justru meniti jalan yang lurus. Bahkan kalau saja dia misalnya adalah mendapatkan surga, yang surga itu barangkali lebih rendah, maka jika dia dinasihati bisa jadi dia akan lebih mendapatkan hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala melalui nasihat itu, lalu dia akan menjadi orang yang berhak atas surga yang lebih tinggi derajatnya. Nah, jamaah dan rekan dakta dimanapun Anda berada, bahwa sedemikian penting bahwa nasihat tidak boleh diabaikan. Bahkan sesungguhnya adalah bahwa para ulama memberikan kepada kita kesan bahwa sesungguhnya nasihat itu adalah bagian daripada din, bahkan dia adalah din. Misalnya adalah Abdullah bin Al-Mubarak ditanya suatu hari ada seorang bertanya kepada beliau kata beliau ayyul a'mali afdal amalan apa sih yang termasuk baik kata beliau an-nushu lillah kalau kamu ingin mengetahui amalan yang paling baik, yang amalan yang afdal, maka hendaknya kamu menasehati karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salah seorang yang lain misalnya adalah Al-Imam Al-Fudail Ibnu Ayyad. Kata beliau mengatakan, "Ma adraka indana min man adraka bi kasratis salati wal qiyam wa inna indana bi nafsi wa salamatis suduri wan nushi lil ummah. Kata beliau bahwa Al-Fudail bin Iyad mengatakan, kami tidak menemukan orang yang kami temui. Maksudnya adalah dari kalangan sahabat, dari kalangan orang-orang yang menang betul-betul dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditarbiyah, diasuh, dibimbing oleh Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, kami tidak menemukan mereka dengan banyak sholat, dengan banyak siam. Tetapi justru kami menemukan pada diri mereka itu adalah karakter. Yang pertama adalah sakha'in nafs. Jiwanya mulia. Salamatis sudur. Dan dadanya selamat. Lepas dari dengki, lepas dari iri. Tidak ada di dalam hatinya satu makar dan kebencian dan kedengkian terhadap yang lain dan yang ketiga adalah an-nushu lil ummah dan menasehati umat. Demikian nasihat itu adalah menjadi perkara yang termasuk bagian dari kehasan generasi terpuji, generasi yang termasuk unggul, bahkan mereka yang berhak atas ridho Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ingin seperti mereka, maka menjadikanlah hendaknya nasihat sebagai bagian daripada karakter hidupnya. Terakhir, salah seorang salaf mengatakan kata beliau man wa'adha akhahu fima bainahum wa bainahu fahya nasiha. Siapa yang menasehati saudaranya antara dia dengan orang tersebut, dia diberikan nasihat, diberikan bimbingan, diberikan peringatan, maka yang demikian itu adalah merupakan nasihat. Dan kata beliau, "Waman wa'adahu 'ala ru'usin nasi fa innama wabbahahu." Kata beliau, kalau ada orang yang memberikan nasihat, memberikan pelurusan memberikan teguran, tetapi dilakukan di hadapan banyak orang, di halayak umum. Maka itu adalah kata beliau, itu bukan menasehati, tetapi itu adalah mencemarkan, menelanjangi aib dan kelemahan orang tersebut, dan itu adalah perkara yang bukan terpuji, tetapi justru dia adalah merupakan perkara yang cacat dan merupakan bagian dari perlambang atas kefasikan ataupun fahaman orang tersebut. Rekan-rekan dimanapun Anda berada, hendaknya juga kita sadar bahwa nasihat ini ternyata adalah bukan perkara kecil. Nasihat oleh Rasul disebut din. Karena apa? Karena memang ternyata bahwa nasihat ini adalah menjadi visi dan misi para Rasul. Misalnya saja kita dengar Nabi Nuh alaihissalam ketika mengatakan kepada kaumnya Allah firmankan dalam surat Al-A'raf ayat 62 kata beliau kata Allah SWT uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wahai kaum aku hanya sekedar menyampaikan kepada kalian apa yang menjadi risalah Allah Tuhanku dan aku adalah memberi nasihat untuk kalian Nabi Saleh juga mengatakan demikian di dalam surat Al-A'raf juga ayat 79 Kata Allah SWT, Ya kaum, Laqad ablagtukum risalata rabbi, Wa nasahtu lakum, Walakin la tuhibbunan nasihin. Wahai kaum, aku telah sampai kepada kalian risalah Rabbku Allah, dan aku telah berikan pada kalian nasihat, tetapi kalian tidak suka terhadap orang-orang yang memberi nasihat. Dan itu dikatakan ketika mereka mulai dikutuk dan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT mengatakan tentang masalah Nabi Hud. Kata Nabi Hud, "Wa ana lakum nasihun amin." Wahai kaumku, kata Nabi Hud, aku ini adalah sebagai penasehat yang amanah terhadap kalian. Nabi Shu'aib mengatakan, kata beliau, "Ya kaum, laqad ablagtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum." Wahai kaum, aku sungguh memberikan kepada kalian, menyampaikan kepada kalian apa yang menjadi risalah Rabbku Allah Subhanahu wa taala dan aku adalah menasehati kalian tentang Nabi Muhammad sebagaimana yang telah diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bahwa suatu hari Rasulullah SAW mempersaksikan terhadap apa yang sudah beliau lakukan dan perjuangkan selama ini maka kata beliau fa inni mas'uluna anni fama antum qailun aku uh, adalah kalian adalah akan menjadi penanggung jawab terhadap apa yang berasal dariku. Apa yang kalian akan katakan? Para sahabat kemudian mengatakan, kata mereka, Nashhadu annaka qad ballaghta wa addaita wa nasahta. Kata para sahabat, kami bersaksi, wahai Rasul, bahwa engkau telah menyampaikan risalah. Engkau telah menunaikan apa yang menjadi kewajibanmu. Dan engkau telah memberikan nasihat pada kami. Demikian tingginya tentang masalah nasihat bahwa nasihat ini adalah menjadi peran, menjadi fungsi daripada para rasul semuanya dan itu adalah diantara apa yang tadi kita dengar bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberitakan pada kita bahwa nasihat adalah sesungguhnya menjadi bagian daripada misi visi Rasul termasuk utamanya adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Eh, rekan-rekan berikutnya adalah saya ingin sampaikan tentang urayan daripada beliau Syekh Abdurrahman Sa'di tentang apa yang dimaksud dengan an-nasihah lillah wali li kitabihi rasulih wa muslimina wa ammatihim. Bagaimana kita paham apa yang dimaksud dengan menasihati Allah, menasihati kitabullah, menasihati e, Rasulullah, menasihati para pemimpin kaum muslimin dan kemudian e, adalah menafsihati umumnya kaum muslimin. Saya Abdul Rahman Asadi dan nanti saya akan tambahkan dengan sumber-sumber lain adalah mengatakan kata beliau yang dimaksud dengan menasehati Allah adalah al-i'tirafu biwahdaniyatillah mengakui tentang keesaan Allah wa tafarrudihi bi sifatil kamal bahwa Allah itu mempunyai sifat-sifat yang Asa yang tunggal dan semuanya adalah bermakna sempurna. Alawajin la yusyarikuhu fiha musyarikun. Tidak ada yang bisa menyerupai, tidak ada yang bisa menyertai terhadap kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala dari sisi manapun. Kemudian yang kedua adalah al-qiyam bi zahiran wa batinan. Melakukan wujud penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala baik zahir maupun batin. Antara lain misalnya adalah selalu menggunakan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh harap dan penuh cemas takut disertai dengan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan selalu beristighfar kepada Allah karena manusia adalah tidak bisa tidak bahwa dia selalu berada dalam keadaan kurang dalam keadaan tidak tepat dalam keadaan salah selalu melanggar kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah makna menasihati Allah itu artinya adalah tidak boleh mempunyai suatu sikap yang berani untuk melanggar apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena justru dia adalah harus memperbanyak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan justru tidak boleh melakukan banyak maksiat atau justru meninggalkan maksiat dengan totalitas. Rekan-rekan sekalian, juga dia adalah harus berusaha bagaimana menyempurnakan amalan-amalannya yang berkenaan dengan penghambaan dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di dalam perkara ini Ibnu Salah saya tambahkan daripada perkataan beliau Ibnu Salah rahimahullah taala mengatakan bahwa di antara apa yang harus dilakukan dalam rangka menasihati Allah itu artinya adalah dia juga hendaknya mencintai dan membenci sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah berjihad terhadap orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala dan melawannya. Kemudian melakukan dakwah dan agar bagaimana caranya manusia meniti jalan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang diseru dan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah yang kedua. Apa yang dimaksud dengan menasihati Allah? Menasihati kitab Allah itu adalah caranya kata beliau Syekh Abdurrahman As-Sa'di adalah melalui menghafalkannya, mentadaburi, memikirkan, mendalami, merenungkan terhadap apa yang menjadi isi kandungan Al-Qur'an mempelajari lafaz-lafaznya serta makna-maknanya, beristihad dalam beramal agar bagaimana dia adalah selalu sesuai dengan Al-Qur'an. Rekan atas sekalian ditambahkan oleh uh, Al-Imam Ibn Salah kata beliau bahwa dimaksud dengan menasihati kitabullah itu adalah beriman kepada Al-Qur'an membenarkan Al-Quran bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah bahwa Al-Quran adalah Allah turunkan untuk sebagai pedoman bagi manusia berikutnya adalah menghormati kemudian mengagungkan dan menjadikan Al-Quran benar-benar sebagai pedoman hidup tidak hanya sebagai slogan tetapi betul-betul ketika dia menyatakan beriman kepada Al-Quran kepada kitabullah maka dia berusaha agar bagaimana kehidupan dia adalah selalu tepat sesuai dengan tuntunan-tuntunannya. Ketika dia beriman ataupun menasihati terhadap kitab Allah, juga dia harus selalu dalam berbagai perkara hidupnya itu adalah selalu berpedoman, berpatokan, bertitik tolak baik dalam perintah maupun larangan, dia adalah selalu mengacu kepada kitab Allah. Apa yang diperintah oleh Al-Quran Dia selalu jalankan Apa yang dilarang oleh Al-Quran Maka dia selalu cegah Dan dia jauh daripada perkara tersebut Dia memahami ilmunya Mentadaburi ayat-ayatnya Menyeru manusia Terutama kaum muslimin Agar dia dan mereka selalu berada menepati Al-Quran Terpenting dari itu adalah Membela membela Al-Quran daripada mereka orang-orang yang selalu berupaya untuk membuat Al-Quran ini menjadi coreng, memalsukan Al-Quran, membuat kesan cacat terhadap Al-Quran, menyatakan bahwa Al-Quran itu adalah kurang, menyatakan bahwa Al-Quran itu tidak relevan, menyatakan bahwa Al-Quran itu adalah tidak sesuai dengan zaman dan sebagainya semua itu adalah semestinya kalau kita mau dikatakan sebagai orang yang menjalankan hadis ini khususnya dalam rangka menasehati kitab Allah maka dia tidak boleh tinggal diam tetapi harus bangkit bagaimana membela dan memberantas orang-orang yang seperti itu karena itu adalah bertentangan dengan makna an-nasihah siapa yang mengaku berislam dan menasehati kitab Allah maka dia harus jalankan item atau poin-poin yang saya sebutkan tadi Syekh Abdurrahman As-Sa'di, rekan dakta dimanapun anda berada, melanjutkan kata beliau, Wa aman nasihatul rasul, adapun menasihati rasul, yang dimaksud dengan menasihati rasul adalah kata beliau, Al-imanu bihi wa mahabbati. Beriman dan mencintai Rasulullah. Mengimani bahwa Rasul Muhammad adalah dia orang Arab, orang-orang yang Allah pilih menjadi Rasul orang yang Allah munculkan, Allah bangkitkan untuk menjadi petunjuk bagi semua manusia dan sebagai wujud kasih sayang Allah untuk alam semesta. Dia harus mencintai Rasulullah. Cinta kepada Rasul adalah bagian daripada din. Bahkan dia adalah wajib, bahkan dia adalah hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu selama dia sesuai dengan tuntunan beliau. Berikutnya adalah bagian dari menasihati Rasulullah adalah mendahulukan apa yang berasal daripada beliau daripada mendahulukan jiwanya daripada mendahulukan hartanya mendahulukan anaknya bahkan semua manusia tidak boleh ada di antara orang yang mengaku muslim umat Muhammad lalu dia mendahulukan selain Rasulullah dan ajarannya daripada yang lainnya berikutnya adalah menasihati Rasul itu dalam bentuk mengikuti Rasulullah dalam berbagai perkara baik itu urusan perkara yang disebut dengan usul din, urusan akidah, urusan keyakinan maupun perkara yang berkenan dengan masalah furu', yakni yang orang sebut biasanya khilafiyah ataupun masalah fikih ataupun perkara yang disebut dengan e, hal yang disebut dengan amaliyah. Harusnya orang yang menasihati Rasul itu adalah mengedepankan sabda Rasul dari perkataan siapapun. Harusnya Orang yang menasihati Rasul itu adalah bersungguh-sungguh di dalam kehidupannya untuk selalu menepati dan menepati menetapi terhadap apa yang menjadi petunjuk ataupun ajaran atau sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan mengaku umat Rasul, tetapi dia sunnah Rasul tidak tahu apa yang harus dilakukan Rasul tidak tahu dan ini adalah tentu bagian daripada dia tidak melakukan nasihat terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan apabila itu dilak tidak dilakukan maka berarti dia tidak melakukan nasihat terhadap Rasul. Yang terakhir adalah kata beliau menasihati Rasul itu maknanya adalah menolong din Rasul. Apabila al-Islam dicoreng-moreng, apabila Islam dituding, apabila Islam dikatakan bahwa dia adalah cacat ataupun kurang ataupun tidak relevan ataupun mungkin bermakna negatif yang lainnya seperti pada zaman sekarang bahwa Islam cenderung dituding sebagai agama teroris misal dan seterusnya maka dia adalah mestinya bangkit untuk menetralisir, memberikan penerangan, memberikan penjelasan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin dan bukan seperti apa yang dituduhkan. Intinya menasihati Rasul adalah semestinya seperti apa yang dikatakan oleh para ulama mengenai paham terhadap hadis ini. Di dalam apa yang dikatakan oleh Ibnu Salah rahimahullah taala, beliau menambahkan bahwa kata beliau di antara apa yang harus difahami tentang menasihati Rasul adalah bahwa dia mestinya membenci siapa saja orang yang membenci Muhammad dan sunnah Muhammad. Menegakkan prinsip wala dan barok Artinya adalah cinta terhadap orang yang mencintai Muhammad dan ajarannya benci terhadap orang yang membenci Muhammad dan ajarannya alaihi salatu wassalam. Harusnya orang yang menasihati Rasul itu di dalam kehidupan sehari-harinya berakhlak sesuai dengan akhlak Rasul, beradab sesuai dengan adab Rasul dan seterusnya dan seterusnya. Adapun menasihati terhadap para pemimpin kaum muslimin adalah antara lain bahwa mereka meyakini keasahan daripada kemimpinan mereka ketika mereka proses dan prosedurnya sesuai dengan syariat Islam dan kemudian mentaati, mendengar terhadap apa yang menjadi perintah dan aturan-aturannya. Kemudian tentu adalah juga memberikan nasihat, memberikan masukan yang baik, meluruskan ketika mereka keliru ataupun jauh daripada jalan yang benar. Adapun yang terakhir adalah bahwa menasehati umumnya kaum muslimin adalah antara lain dengan cara mencintai kaum muslimin sebagaimana mereka mencintai dirinya sendiri. Mereka tidak suka apabila ada perkara yang luka ataupun perkara yang menyakitkan, perkara yang membuat kaum muslimin menjadi duka sebagaimana dia tidak suka yang demikian itu pada dirinya. Orang yang menasihati kaum muslimin mestinya dia adalah berusaha semampu mungkin untuk bagaimana caranya agar mewujudkan persaudaraan di antara kaum muslimin. Ditambahkan misalnya oleh Al-Imam Ibn Salah bahwa menolong dan menasehati para pemimpin kaum muslimin artinya adalah juga menjauhi apa yang menjadi perkara yang menyebabkan menjadi kacau. Kemudian menasihati terhadap kaum muslimin artinya adalah bahwa mereka memberikan bimbingan, memberikan seruan kepada kaum muslimin mengajari mereka perkara-perkara din, kemudian menutupi aurat dan kelemahan kaum muslimin, menolong mereka ketika mereka berhadapan dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, tidak curang, tidak hasad, tidak dengki, tidak iri terhadap mereka kaum muslimin karena mereka adalah dari kalangan kaum muslimin itu sendiri yang harus mereka nasihati dan mereka cintai. Demikian. Sudah ada di 8816363. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu? Ibu Yunita Jakarta Timur Perumnas. Oke, silakan Ibu Yunita. Selamat malam Ustaz. Uh. Uh, ini saya mau tanya Ustaz. Uh, saya punya teman. Hmm. itu setiap habis sholat wajib itu dia selalu uh, membiasakan membaca uh, kayak subhanallah subhanallah gitu. tapi jumlahnya banyak gitu loh Ustaz sampai 100 gitu. Hmm. Nah, e, ngajarin anaknya baca doa apa gitu setiap pagi 20 kali katanya supaya pintar gitu. Hmm. Hmm. kalau itu tuh e, terlalu berlebihan jadi jatuhnya bid'ah saya bilang gitu. Hmm. Cuman dia e, malah ngotot katanya kamu gurunya siapa gini-gini gitu. Itu caranya untuk ngasih tahu ke dia tuh gimana ya, Ustaz ya supaya dia nggak tersinggung gitu loh. Hmm. Hmm. Ya. Eh, terus apa yang saya sampaikan itu sudah benar atau salah gitu Ustaz ya? ya. Iya, ya. baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Yunita ya di Jakarta Timur. Di belakangnya kita sapa Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa Ibu? Dengan Ibu Ina di Cirebon. Silakan Ibu. Iya, ini menyimpang Pak ya. Hmm. Uh, saya baca di buku eh di majalah uh, bahwa kita nggak boleh ada foto-foto kenangan atau seperti makhluk hidup gitu. Ah, terus gimana kalau ada VCD yang menyampaikan apa ceramah-ceramah itu itu gimana Pak Ustadz? Hmm. Yang keduanya uh, yang saya baca juga kalau orang meninggal misalnya kan, sakit perut, uh, terbakar atau uh, musibah apa tenggelam, hmm. uh, uh, itu katanya mati syahid. Ya. Uh, itu mati syahid itu dijamin masuk surga atau langsung masuk surga uh, walaupun dia tidak uh, sholat atau mengerjakan ibadah yang lainnya. Ya gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita belakang di, di kita terima di belakang Ibu Ina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Dengan Lili. Lili. Iya. Di mana Lili? Lili di Ancol. Silakan. Eh, Assalamualaikum Pak Ustaz Ya, Assalamualaikum uh, Saya mau nanya Orang tua saya kan menabung di bank konvensional gitu Ustaz Tapi jauh sebelum fatwa MUI kalau riba itu haram uh, Saya mau nanya Pak Ustaz Kalau bunganya itu uh, Kita kan gak berani makan Mau disumbangin aja itu boleh gak Pak Ustaz Oh itu aja Iya. kasih Pak Ustaz Assalamualaikum Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih ya untuk Ibu Lili di Ancol Kita langsung jawab ya. pertama dari Ibu Yunita ya. Ya. Silakan Ustaz. Untuk Ibu Yunita ya, eh, apa yang Ibu sudah lakukan itu terpuji. Artinya adalah bahwa ketika ada di sekeliling kita, baik keluarga maupun orang lain, melaksanakan cara ibadah berhamba pada Allah tetapi dengan cara yang tidak ada ajarannya dari Rasul lalu terpanggil untuk meluruskan. Itu sudah bagus dan itu teruskan dan dikembangkan. Hmm. Hanya tentang eh, bagaimana caranya adalah caranya juga kita tidak boleh mengada-ada ya. Cara kita mengajar, cara kita meluruskan, cara kita menasehati dan seterusnya itu adalah hanya semata-mata melaksanakan apa yang sudah dicontohkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh misalnya mau meluruskan orang, kitanya kemudian melakukan perkara yang salah itu juga salah jadi katakan saja ibu misalnya bahwa e, kita sebagai umat Muhammad beribadah itu harus jelas pedomannya misalnya saja orang adalah punya barang barang itu kan harus ada bagaimana agar si barang itu bisa benar dan awet maka harus ada yang prosedur pemeliharaannya kita agar supaya terpelihara Islam yang terpelihara kita yang terpelihara maka harus sesuai dengan prosedur sunnah Rasul cara tadi bahwa tasbih sekian atau melebihi batasan sunnah kemudian juga mengajarkan anak dengan contoh dan maksud yang tidak e, ada ajarannya itu adalah sesuatu yang tidak boleh dilanjutkan di ditradisikan karena dia adalah tidak ada ajarannya tidak ada sunnahnya dari Rasulullah SAW bukan menjadi baik bukan menjadi amalan soleh tetapi dia adalah akan tertolak nah caranya adalah bagaimana agar orang itu satu yakin terlebih dahulu bahwa yang jadi pedoman bagi dia adalah Quran dan Sunnah kemudian yang kedua adalah bagi kita harus puas bahwa cara ajaran Islam itu yang dulu yang baku dan tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurang Kemudian yang ketiga adalah hendaknya kita menanamkan kepada dia untuk selalu dengan lega menerima ajaran dan keputusan Rasul lebih daripada hanya sekedar rasa ataupun ajaran ajengan ataupun kiai karena tidak boleh ada guru ada orang yang diikuti dan ditiru kecuali Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jadi demikian ibu mudah-mudahan bisa dipraktekkan sedikit-sedikit sesuai dengan keadaan yang ibu hadapi Ya, dari Ibu Ina di Cilincing ini ada tiga pertanyaan langsung nih hmm. Ustaz. Hmm. Yang pertama foto kenangan, di ceramah dan uh, mati syahid hmm. akibat musibah atau bagaimana ini? Ya. Uh, bagi Ibu Ina ya, itu foto yang disebut dengan foto fotografi hukum asalnya adalah bahwa menggambar itu haram. Menggambar adalah perkara yang diharamkan oleh syariat. Karena apa? Karena Rasul dengan ancaman kutukan. Kata Rasul, la'anallahu al-musawwirin. Semoga Allah mengutuk kepada mereka orang-orang yang menggambar. Nah, hanya saja menggambar ini adalah menggambar yang dengan tangan diukir dan seterusnya. Nah, adapun yang dengan alat hanya cukup pejet, dia tidak ikut serta untuk menggambar sebetulnya, tetapi alat itu sendiri yang sudah disediakan fasilitasnya, maka itu adalah sebagian para ulama mengatakan boleh, tetapi bersyarat. Syaratnya adalah tidak untuk sekedar kenangan. Dia adalah betul-betul darurah, betul-betul diperlukan untuk perkara-perkara yang strategis. Misalnya untuk foto di KTP, atau di paspor atau data-data yang memang diperlukan bukti gambar diri. Adapun hanya sekedar main-main, kepuasan itu adalah tetap masuknya dalam posisi haram. Demikian juga tentang masalah video. Video yang dibolehkan itu adalah video yang di dalamnya tidak mengandung unsur mengundang untuk melakukan sesuatu perkara yang fasad, yang rusak atau mungkin apalagi yang besar seperti zina. Maka itu adalah boleh misalnya termasuk untuk dakwah, untuk mengajar, untuk yang lainnya itu tidak mengapa. Atau e, diringankan. Tetapi kalau untuk misalnya perfilman yang di sana ada unsur telanjang, ada unsur memperlihatkan aurat atau e, kedustaan e, yang terjadi bukan suami diatakan suami dan sebagainya maka itu adalah termasuk perkara yang masuk dalam masalah yang haram. Tentang masalah syahid, Ibu, e, betul itu disebut dengan namanya syahid dunia, syahid dunia. Jika ada orang yang meninggal terkena runtuhan ataupun misalnya tertimbun atau misalnya adalah tenggelam atau misalnya dalam keadaan melahirkan dan seterusnya sebagaimana dijelaskan oleh Rasul maka itu adalah termasuk dalam kategori syahid dunia tetapi bukan berarti syahid dunia ini adalah menyebabkan orang tersebut masuk surga tanpa proses. Dia tetap diproses hanya tentu mereka dengan kasih sayang Allah, Allah akan ringankan terhadap mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang mereka sholat, mereka beriman pada Allah, mereka beramal soleh. Tapi kalau mereka sudah tertimbun, tidak sholat. Atau tertimbun dalam keadaan berzina atau berbuat maksiat, maka mereka bukan tergolong syahidud dunia tetapi mereka adalah tergolong dalam kategori suul khatimah naudzubillahi min dzalik Adapun pertanyaan ketiga ya dari Bu Lili ya hmm. itu dari Ancol tentang masalah penggunaan bunga riba bunga riba itu adalah haram sebagaimana ribanya itu sendiri haram riba ini adalah termasuk dosa besar yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala la'anallahu riba wa mukilahu wa akilahu wa syahidaihi wa katibahu wa syahidai. Jadi memakan atau menggunakan atau menikmati hasil daripada bunga riba adalah termasuk haram dan terkutuk dengan lafaz hadis Rasulullah SAW yang tadi saya bacakan. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Tadi disebut bahwa bagaimana jika kita ingin sumbangkan. Maka sumbangkan ini harus didefinisikan. Untuk apa sumbangannya? Kalau sumbangannya untuk dikonsumsi, maka berarti tidak boleh karena termasuk dikutuk. Kata Rasul tadi la'anallahu riba wa akilahu wa mukilahu yang memakannya dan yang memberi makannya. Oleh karena tidak boleh untuk konsumsi. Nah, yang dibolehkan sesudah fatwa para ulama adalah bahwa riba itu digunakan untuk perkara yang kotor sebagaimana dia adalah maknanya kotor karena bunga riba tadi. Jadi bisa Ibu sumbangkan untuk misalnya masalah solokan ataupun got yang kotor, nah begitu itu adalah bisa atau misalnya e, menguras tinja yang tentu adalah fasilitas umum bukan fasilitas pribadi itu adalah boleh atau misalnya adalah menyumbang untuk eh, perkara-perkara yang dinikmati oleh umum misalnya untuk penerangan, misalnya untuk jalan umum yang semana dengan itu. Adapun untuk yang terpuji, misalnya membangun masjid, membangun madrasah, menyumbangkan pada yayasan, pada pesantren, ataupun pada anak yatim dan sebagainya, maka itu adalah tidak boleh karena dia adalah kotor dan harus digunakan untuk perkara yang kotor atau untuk fasilitas umum bukan untuk fasilitas pribadi. Demikian Bu Baik, kemudian uh, kalau yang tadi Ibu Ina ini pertanyaan ketiga sudah dijawab Ustaz ya? ya. Mengenai yang akibat musibah ini. Baik, kita langsung terima kembali di 08 di 8816363 tapi kita ke SMS dulu ini di 081511107107 dari Haifa, Ustadz saya mau bertanya, saya mempunyai adik dan dia yatim, tetapi dia itu kalau disuruh sholat sama saya tidak mau ini selalu membantah. Nah, pokoknya susah banget ini. Apakah yang harus dilakukan ini, Ustaz? Yatim ya. Uh -uh. Kemudian uh, ke SMS kembali di 0815111117 Pertanyaannya hmm, <laughs> sebentar ini ya. <laughs> Banyak sekali kepotong-potong ini SMS-nya. Uh, eh, wajib menjawab salam ini bagaimana Ustaz? Ya. Hmm, kemudian kita terima di 8816363. bagi rekan dakta yang ingin memberikan pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Pak? Dengan Rusli. Pak Rusli di mana Pak? Di Bekasi. Silakan Pak Rusli. Halo Pak Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini yang mau tanya ya, kalau ya, sebenarnya kalau sholat subuh itu ada kunutnya atau enggak ya? Soalnya kan saya pernah baca hadisnya itu katanya itu kan sesuatu perkara yang dadakan katanya gitu hmm. nah terus kalau misalnya nggak ada gitu itu uh, di daerah sini kan pasti banyak kan banyak yang pada pakai itu terus angkat tangan gitu kalau jamaah gitu kan ya yeah. itu gimana pak Ustadz ya terus yang kedua dalam apa kan setiap eh, gerakan suatu kan takbirnya itu ngangkat tangan apa enggak ya di di tanya habis ruku habis ruku kan sami lima nabi dan angkat tangan terus misalnya uh, balik apa dari di pertama ke rakaat kedua bangun sujud angkat tangan lagi tuh enggak Ustaz ya? Ya. Hmm. Ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Rusli dari Bekasi kita terima kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa? Dari Pak Ukit dari Jawa, Ustaz. Ya. Siapa? Pak Ukit. Ukit. Iya. Jonggol ya Pak ya? Jonggol, Silakan Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mananya masa tayamum Pak Ustaz ya. ya. Ada yang sampai pergelangan terus sampai sikut tuh yang sohi yang mana gitu Pak Ustaz. Ya. Mm-hmm. Nah, terus yang kedua kalau uh, gini, ini ada teman uh, eh, gadain motor ke saya. Terus motor tuh di ojekkan sama dia. Terus dia setor sepuluh ribu uh, eh, Apa itu termasuk riba apa enggak? Hmm. Nah, terus juga ada seperti mobil angkutan gitu ya digadein terus dia yang yang pegang dia setor misalkan sehari eh, dua puluh ribu gitu. Hmm. hmm. Nah itu juga termasuk riba pak enggak gitu pak? Hmm. Hmm. Nah itu aja Pak Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik kita langsung jawab ini ke SMS dulu tadi Ustaz Ya Tentang SMS masalah uh, anak yatim ya Lalu dia disuruh sholat sulit hmm e, ketahui bahwa tidak ada anak yatim, tidak anak yang tidak tidak yatim atau bukan yatim. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa muru auladakum bis salati li sab'in wadribuhum li ashrin wa farriquhum fil madaji'. Kata Rasul sallallahu bahwa ajarkan, perintahkan anak kalian yang umur tujuh tahun itu dengan sholat dan pukul jika dia sudah umur 10 tahun. Tentu disuruh lalu tidak mau sholat maka boleh pukul. Dan pukulan itu tentu pukulan yang mendidik dan bukan pukulan yang melukai. Kemudian kata Rasul pisahkan dalam tempat tidur antara laki-laki dan perempuan tentunya. Nah jadi eh, siapa nih Bu Haifa atau Pak Haifa nih itu adalah bahwa cara mendidiknya adalah tentu kita awalnya adalah diberikan pengertian pada anak itu. Kemudian yang kedua adalah dibiasakan, diberikan pengertian artinya nak bahwa sholat itu wajib, nak bahwa kita ini muslim, nak bahwa kita ini harus meyakini bahwa sholat itu adalah perintah dari Allah. Diberikan eh, yang kedua setelah pengertian adalah pembiasaan. Dibiasakan bahwa dicon, eh, dibiasakan setiap hari harus sholat, dibangunkan, Eh, diingatkan, kemudian dikontrol, kemudian dinilai dan seterusnya. Berikutnya diberi contoh. Orang tuanya ataupun walinya harus memberi contoh bahwa dia kalau nyuruh sholat, maka dia harus memperlihatkan sholat, harus mengajak dia sholat, harus memberi hadiah jika dia sholat, atau harus dia memberi hukuman kalau dia tidak sholat, dan seterusnya. Nah, ini adalah harus dilakukan. Berikutnya yang terakhir adalah penting ya, adalah ini yang termasuk penting saat ini yaitu bahwa kontrol teman dan handai tolannya. Jangan sampai dia bergaul dengan yang tidak baik karena dia akan berpengaruh besar pada kepribadian anak yatim tersebut. Demikian ya. Ya baik Ustaz, ini ada penelpon dari Jeddah ya yang ingin bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Pak? Dengan Zainal Mahdi. Pak Zainal Mahdi. Ya. Iya di Jeddah. Jeddah, Saudi ya. Arabia. Ya. Iya, silakan Pak Zainal ini barusan saya tuh dengar masalah uh, apa uh, masalah ada zikir atau apa gitu bacaan-bacaan sehingga jadi bid'ah itu kan. Hmm. Tapi ingin tahu masalah bid'ah itu ada uh, ada berapa macam bid'ah sih sebenarnya gitu. Hmm. Dan kadang-kadang kita juga kepingin takut salah gitu apakah ini katanya ada mendengarkan bid'ah hasanah ataupun bid'ah dolalah gitu. Hmm. hmm. Nah, mohon penjelasannya dari Pak Ustadz. Mm -hmm. Terima hmm. kasih dan uh, buat kru semuanya gitu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih jauh-jauh dari Jeddah mm. ya hmm. sudah bergabung di malam hari ini. Tapi dilanjutkan dulu Ustad tadi pertanyaan oh, iya. dari SMS ini. Ya tentang masalah menjawab salam tadi ya. Mm -hmm. uh, jawab salam dari dari SMS tadi eh. apakah uh, wajib kita untuk menjawab? Oh, ya. Kalau memberi salam kepada orang itu adalah sunnah hukumnya. Hmm tetapi kalau kita menjawab salam maka itu adalah kewajiban hukumnya. Hmm. Jadi e, menjawab salam itu memberi salam pada orang itu kata Rasul itu adalah bagian dari cara untuk menghidupkan saling mencintai sesama kaum muslimin. Hmm. Tetapi kalau dia adalah menjawabnya maka dia itu adalah kewajiban. Fa idza huyyitum bi fahayyu bi ahsanaminha minha Artinya adalah bahwa dia wajib untuk memberikan salam, eh, memberikan jawaban atas salaman itu karena itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajib ya kalau menjawab salam tentu lihat juga zaman sekarang adalah menjawab salam itu ternyata salam yang diberikan itu oleh orang kafir. Hmm. Orang kafir memberi salam pada muslim dan itu sudah menjadi kebiasaan zaman sekarang. Oleh karena itu ketika menjawab pun lihat dulu kalau dia kira-kira bahwa bukan dari kaum muslimin maka jawabannya sebagaimana diajarkan oleh Rasul adalah hanya cukup pada kata wa alaikum titik tidak dengan wa alaikumussalam tapi kalau dia adalah muslim artinya terlihat tampangnya kelihatannya bahwa dia adalah muslim tentu dengan utuh wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh demikian hmm. tentang yang kedua ya Bu hmm. Pak Rusli ya Pak Rusli jadi tentang masalah kunut subuh iya eh, Pak Rusli yakini bahwa kunut yang berasal dari Rasul adalah hanya kunut yang satu bulan. Rasul betul berkunut, tetapi di dalam riwayat yang sahihah hanya kunutnya selama satu bulan. Berarti kalau saja kita katakan 30, 30 kali 5, berarti 150 kali sholat. Setelah itu tidak lagi kunut, apalagi mencontohkan untuk hanya pada sholat tertentu yaitu subuh Adapun yang disebut dengan kunut subuh itu menurut al hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i dalam Fathul Bari mengatakan bahwa ini disebut dengan la yazalu ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam yaqnutu e, hatta faraqad dunya artinya adalah yaqnutu bahwa Rasul selalu kunut sampai dengan meninggal itu maksudnya kunut di sini adalah yutilul qiyam artinya berdirinya lama jadi melamakan berdiri ketika sholat subuh bukan kunut seperti yang kita kenal. Nah, oleh karena itu sikap kita ketika bermakmum pada imam yang kunut maka kita tidak ikut-ikutan, tidak wajib mengikuti imam karena dia tidak sesuai dengan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita tidak angkat tangan dan kita tidak mengaminkan. Demikian ya Pak Rusli. Adapun tentang masalah berdoa, mengangkat tangan di dalam sholat maka harus diketahui bahwa mengangkat tangan dalam sholat itu ada dua istilah. Namanya uh, takbir, takbiratul intikal dan yang kedua adalah takbir al-ihram. Takbiratul ihram adalah di awal ketika kita memulai sholat. Yang kedua adalah takbiratul intikal artinya adalah takbir untuk pindah dari gerakan ke gerakan yang lain. Nah itu adalah ada beberapa. Nah antara lain adalah ketika yang tadi disebutkan masalah bangkit dari ruku Betul, itu adalah mengangkat tangan dan bertakbir. Tentu mengatakan sami Allahu liman hamidah dan mengangkat tangan kembali setinggi e, bahu atau daun telinga. Kemudian ketika dari rakaat kedua setelah tasyahud awal akan ke rakaat ketiga itu juga adalah mengangkat tangan seperti kita takbiratul ihram. Demikian e, Pak Rusli. Kita lanjutkan kembali pertanyaan dari Bapak Ukit di Congkol ini. Silakan Ustaz. Ya, Bapak Ukit Dijonggol ya tentang masalah tayamum. Hmm. E, caranya adalah sudah ditafsirkan, dicontohkan, dijelaskan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa apabila kita tayamum adalah untuk tangan hanya sampai dengan pergelangan tangan, ila ruski ya. Ila ruski sampai dengan pergelangan tangan saja. Jadi tidak mesti atau tidak sampai dengan siku seperti kita hanya sedang wudhu. Jadi itu e, untuk Bapak Ukit tentang masalah tayamum, hmm. tentang e, gadainya tadi ya bahwa e, motor, mobil lalu e, digadaikan tetapi motor itu diputar, mobil itu diputar dan store setiap hari. E, itu adalah tidak dibenarkan Pak mestinya, tidak boleh terjadi karena yang disebut dengan gadai itu adalah dia termasuk dalam kategori barang jaminan. Jadi dia meminjam atau perlu uang cash misalnya lalu barangnya adalah menjadi apa yang ditahan ya sehingga dia adalah dihargakan hari itu lalu si uang itu ataupun e, dia adalah dimanfaatkan tetapi barangnya adalah harusnya sesuai dengan kesepakatan kalau seandainya dia adalah tidak boleh dipakai karena hukum asalnya adalah dia adalah karena butuh, bukan karena suka. Kalau karena suka berarti tidak termasuk, Pak. Tidak termasuk dalam perkara gadai. Dia menggadai karena dia butuh. Mobil yang dia sukai atau motor yang dia sukai dia pakai dipakai oleh orang lain. Padahal sebetulnya tidak suka. Kalau dengan sukarela maka itu tidak tidak termasuk itu. Oleh karena itu cara yang dilakukan adalah dia dengan campur antara kilah berkilah dengan gadai. Oleh karena itu harus diulang kembali Pak itu tidak boleh proses itu terjadi tetapi harus diulang akadnya bahwa hanya sekedar sebagai gadai dan tidak untuk dipakai. Demikian. Apalagi untuk diputar ya. Hmm. Untuk uh, Zainal uh, apa Zainal ya di iya. Jeddah Sebenarnya kalau tanya tentang masalah jenis ataupun macam bid'ah, bid'ah itu ada dua. Ada bid'ah namanya haqiqiyah, ada bid'atun idhafiyah. Bid'ah haqiqiyah itulah bid'ah yang sesungguhnya. Di mana dia adalah termasuk uh, hakiki, yakni diadakan baru betul-betul baru apakah dalam perkara akidah, apakah dalam perkara amaliyah, ini masalah ibadah. Dia adalah dolalah, kullu bid'atin dolalah. Nah, berkenaan masalah idhofiyah adalah ibad bid'ah yang dia adalah merupakan tambahan. Tambahan tetapi dia adalah bisa masuk dalam kategori bahwa e, tidak seperti halnya yang e, pertama. Idhofiyah itu adalah ada yang misalnya zikir lalu dia tambah bilangannya seperti tadi pernah pernahnya pertama ya. Kemudian ada suatu ibadah lalu dikurangi caranya atau ditambah caranya. Nah, itu adalah termasuk juga tidak boleh karena menambah dan mengurang. Sedangkan kalau kita ambil perkataan Imam Asyuti bahwa bid'ah atau katakanlah menambah dan mengurang itu adalah termasuk tidak boleh. Nah, adapun ada istilah namanya bid'ah hasanah maka sebenarnya bid'ah hasanah itu ada tetapi kalau bukan dalam perkara din misalnya dalam perkara teknologi dalam perkara transportasi dalam masalah perekonomian dalam masalah apa saja yang berkenaan masalah duniawi maka itu adalah boleh bid'ah menggunakan mikrofon menggunakan komputer menggunakan misalnya adalah uh, eh, infokus dan seterusnya itu adalah termasuk bid'ah hasanah melakukan misalnya dengan speaker dan seterusnya itu adalah bid'ah hasanah dan itu boleh. Tetapi kalau masuk dalam kategori din maka itu tidak boleh zikir. Harusnya misalnya istighfar tiga kali ditambah jadi empat kali. Subhanallah harusnya 33 ditambah jadi 41 kali. Nah, kemudian caranya, kemudian e, lagunya, suaranya, cara komandonya, semua itu adalah bisa menjadi bid'ah. Tetapi kalau kita lihat bahwa seperti yang diberikan e, rumusnya oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, bidah itu adalah lihat dari sisi enam. Kalau ada satu dari enam maka ada bidah. Satu sebabnya, dua adalah jenisnya, tiga adalah kadarnya, empat adalah bilangannya, lima adalah tempatnya, enam adalah waktunya. Nah, kalau waktu itu adalah atau enam dari per, enam perkara itu adalah mengada-ada tidak sesuai dengan syariat maka padahal itu adalah urusan din maka itu adalah terkategori dalam masalah bid'ah yang tentu akan ditolak dan perkara itu adalah tercela demikian Iya baik, kemudian kita ke SMS dulu ini Ustaz, apakah ada batasan-batasan ini tentang nasihat? Ya, Uh, eh, insya Allah Ta'ala uh, mungkin masih agak bersambung ini sedikit hmm. tentang masalah nasihat ini di pertemuan akan datang kita akan bahas insya Allah tentang adab nasihat Hmm. Ya, jadi kalau kita mau menasihati orang itu kayak apa, hmm. gitu hmm. kan? Bagaimana triknya, bagaimana prosedurnya, bagaimana adabnya. Insya Allah mungkin uh, pertemuan akan datang kita akan bahas karena waktu hmm. kita sekarang tidak memungkinkan. Hmm. Jadi akan dibahas dan jawabannya mungkin sekalian saja nanti di pertemuan akan datang. Iya. Baik, kita terima kembali di 8816363 untuk rekan yang ingin berpartisipasi kembali. Assalamualaikum. Dengan siapa Pak? Dengan Bapak Abdullah Pak Abdullah. Abdul Rosid. Abdul Rosid di mana Bapak? Di Jakarta. Jakarta. Silakan ya Bapak. Uh, ini Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum. Ini Pak Ustaz kerja di jadi, jadi sopir. Ya. Hmm. Itu kan Tersolat Enggak Enggak pas gitu kan. Enggak pas waktunya gitu. Ya maksudnya nanyain tentang uh, oh, ya, ya termasuk apa enggak terus udah gitu uh, batas itu berapa kilo oh batasannya berapa kilo gitu ya oh, terus gitu yang di yang nahdi mm -hmm. katanya siapa seratus lebih apa hadisnya enggak gitu aja kan oke okay, baik Jazakallah. Waalaikumsalam. Ini mengenai jarak uh, waktu sholat Ustaz, ini kan sopir gitu Ustaz. Ketika dia mungkin dari Bekasi mau jalan ke daerah mana, uh, kemudian belum sempat sholat hmm. asyar gitu hmm, hmm. atau sholat juhur ini bagaimana? Ya, ya. Kemudian di satu lagi kita terima 8816363. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Pak? Dengan Junaidi Tanjung Priuk. Silakan Pak Junaidi. Nah, saya mau tanya, ada dua orang tua yang sudah meninggal. Hmm. Kemudian uh, anaknya <clears throat> dia meng, apa katakanlah beribadah ya untuk mm-hmm. amalan-amalan sebagai anak yang soleh kan hmm. padahal antara orang tua dengan anak itu berbeda manhaj ya kan hmm. berbeda manhaj anaknya katakan manhaj alusunah sunnah ya gitu. hmm. orang tuanya ya manhaj kebanyakan orang gitu yeah. Iya. Mm-hmm apakah amalan anak yang soleh itu sampai kepada kedua orang tuanya gitu mm-hmm. itu aja pak Ustaz. yeah. ya, ya assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih untuk pak Junaidi ya di Tanjung Priuk kita langsung jawab ini Ustaz. yeah. pertanyaan pertama dari bapak Abdul Rosid Pak Abdul Rosid dia tentang masalah uh, jarak ke supir atau jarak tempuh untuk melakukan sholat. Pertama diketahui bahwa e, sholat itu kalau jamak itu tidak berkenaan dengan masalah jarak. Hmm. Jadi jamak itu adalah kaitannya dengan masalah kebutuhan. Iya. Jadi kalau kita sangat sedang membutuhkan, maka boleh kita jamak. Hmm. Antara dua waktu, boleh jamak diakhirkan, boleh jamak ditakdimkan. Tapi kalau masalah kosor, maka kosor itu adalah terkenaan berkenaan dengan masalah jarak jarak yang eh, disepakati itu tidak ada. Karena para ulama berbeda pendapat tentang masalah jarak safar ini adalah sampai puluhan dan belasan. Hmm. Nah, eh, hikmahnya adalah dari banyak pendapat ini bisa jadi menjadikan keringanan terhadap umat ya terhadap ketika menghadapi berbagai masalah. Tetapi kalau misalnya kita lihat dari si uh, Syekh Saleh Al Utsaimin mengatakan kepada beliau bahwa jarak safar itu adalah 84 kilo. Jadi apabila sudah jarak tempuh 84 kilo, maka dia adalah boleh melakukan kosor. Hmm. Dari 4 menjadi dua. Nah, itu adalah sebagai rukhsah selama safarnya itu tidak atau bukan merupakan safar maksiat. Hmm. Nah, jadi itulah tentang masalah jarak ya. Tetapi kalau seandainya misalnya e, jaraknya bisa jadi tidak ada 84 kilo. Hmm. Tetapi kalau kita sampai dengan misalnya katakannya 25 kilo, 30 kilo atau 40 kilo, itu sudah memakan waktu antara dia dengan waktu ini misalnya sudah sampai menghabiskan waktu yang tidak ada. Maka itu adalah berarti e, di situ ada perusahaan lain. Berarti itu adalah kembali kepada kasusnya. Misalnya kalau dari zuhur sampai maghrib berarti berapa jam misalnya 6 jam kan. Mm-hmm. Nah kalau sampai dengan jarak 6 jam itu dia terancam untuk habis waktunya maka dia sebetulnya bisa antisipasi, bisa jangan jamak. Mm-hmm. Tapi kalau dari si waktu adalah dari si jarak adalah 84 km. Tentang jawaban Pak Junaidi, eh, bagaimana amalan seorang anak terhadap bapak yang bapaknya itu beda manhaj, anaknya e, bermanhaj halus sunnah, bapaknya keumuman orang. Eh, dalam hadis Pak Junaidi bahwa yang akan bermanfaat dari anak itu adalah doa. Seperti Rasul katakan, idamatal insan yang kota anhu amalhu illa min salasin." Shadaqatin jariyah au amalin au ilmin yuntafa'u bihi au waladin salihin yad'u lah. Kalau si bapak atau mayat tadi itu, mayat tadi itu adalah mempunyai anak yang soleh dan satu ya, anaknya soleh, Kemudian yang kedua adalah si mayitnya itu tidak termasuk musyrik atau tidak termasuk kafir, maka insya Allah taala akan bermanfaat. Hmm. Dari anak itu untuk orang tuanya karena doa anak soleh terhadap orang tua itu bisa dikategorikan dua. Ada doa yang disebut dengan doa masalah, ada doa yang disebut dengan doa ibadah. Kalau dua ibadah itu adalah amalan. Apa saja mungkin berinfak, mungkin berwakaf, mungkin menghajikan dan seterusnya. Tapi kalau doanya doa masalah adalah misalnya Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira itu adalah termasuk e, doa kepada orang tua. Nah, e, dua-duanya adalah akan bermanfaat selama si bapak ini adalah mayat ini adalah bukan orang musyrik atau bukan orang kafir. Tapi kalau dia adalah hanya ahlul bid'ah saja, maka bid'ahnya itu adalah bid'ah yang mufassiqah, hmm. menyebabkan orang itu fasik, maka dia adalah termasuk tidak mengapa insyaallah taala sampai insyaallah taala akan bermanfaat dan memberi manfaat pada orang tuanya. Hmm. Demikian. Ya baik Ustadz karena berhubung waktu kita ini hmm. <laughs> sudah selesai jadi hmm. mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh hmm. Ustadz hmm. ini bisa diterapkan eh, ataupun juga bisa dimengerti oleh rekan-rekan hmm. semua di rumah. Ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.